Sebagaimana biasa kita akan membahas Al-Kabair. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas Al-Kabiratu At-Tasi'atu Wal-Arba'un. Dosa besar yang ke-49 yaitu memukul-mukul wajah, menjerit-jerit, merobek-robek baju, menggunduli kepala, bersumpah serapah, meratap-ratap dikala tertimpa musibah atau mengalami musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita dari perkara tersebut. Beliau mengatakan, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal yuyub wa da'a wal jahiliyah." bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, ratapan-ratapan jahiliyah, yaitu dikala tertimpa musibah. Ini adalah satu perkara yang dilarang di dalam Islam, yaitu memukul-mukul wajah, menjerit-jerit, ya meratap-ratap ketika tertimpa uh, musibah seperti musibah kematian ya yang biasa dilakukan oleh uh, keluarga si mayit mereka menjerit-jerit mereka meraung-raung meratap-ratap ya meratapi kepergian orang yang mereka kasihi nah itu termasuk perkara jahiliyah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang darinya Perkara ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang bab tersebut berkaitan dengan ta'atiyah yang diberikan kepada kita untuk meringankan beban ya saudara kita yang tertimpa musibah adalah menyampaikan kata-kata ta'ziyah menyampaikan kata-kata kata azizah yaitu berupa hiburan ya menguatkan kesabaran saudara kita sahabat kita yang tertimpa musibah itulah yang dianjurkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya fa'lam rahimahullah anna ta'ziyah hiya at-tasabbur tahu ya Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua bahwa azia itu adalah at-sabur ataupun at-tasbir Itu menganjurkan untuk bersabar ya menganjurkan anjuran untuk bersabar kruma yusli sahibal mayyit ويخفف حزنه wa مصيبته menyampaikan ucapkan kata-kata yang menghibur mengurangi kesedihan dan meringankan musibah dari keluarga si mayit takziah ini hukumnya sunnah wahia mustahabbah anna Anha mustamilah 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar Ta'ziyah ini hukumnya sunnah disunahkan ya kepada kaum muslimin untuk menyampaikan takziah kepada orang yang tertimpa musibah, saudaranya yang tertimpa musibah. Di dalam takziah ini terkandung amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong Tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Wadama bin ahsani mayastadilu ta'ziyah. Dan ayat ini adalah dalil yang paling baik dalam perkara ta'ziyah ini. Ada beberapa hadis yang disebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam takziah, namun tidak sahih seperti misalnya hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah mengatakan man azzas musaban falahu mithlu ajrihi barang siapa bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah maka ia akan mendapat pahala seperti yang didapat orang itu hadis ini dhaif hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Ibnu Majah akan tapi hadisnya dhaif di dhaif Al-Bani di dalam kitab al-Iqra dan di dalam kitab eh, Dhaif Jami' Dhaif Sunan Tirmidzi. Demikian juga Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Fat, uh, eh, meriwayatkan bahwa kepada Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah pernah bersabda man azza thaqla usia urdan fil jannah barang siapa kepada orang yang kesusahan akan dibagikan kepada yang di dalam surga. Hadis ini juga baif ya didaifkan Syekh Al-Albani di dalam Dhaiful Jami' dalam Wa dan dalam buku-buku beliau yang lainnya. Ada beberapa hadis yang dinisbatkan kepada Nabi di dalam bab ini, tapi hadis itu dhaif. Dan dalil yang paling baik dalam perkara takziah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan tolong menolonglah, menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Perlu diketahui pula bahwa takziah ini disunnahkan baik sebelum ataupun seusai prosesi pemakaman. Yaitu takziah boleh disampaikan sebelum jenazah dikuburkan maupun sesudah jenazah dikuburkan. Para ulama madhab syafi'i berpendapat ya para ulama madhab syafi'i berpendapat ya eh, min hini yamutul mayyit wa tabqa ba'da duf ba'da dufni ila thalathati ayyam waktunya adalah sejak meninggalnya seseorang sampai tiga hari sesudah pemakaman sebagai lama berpendapat bahwa makruh hukumnya bertakziah jika sudah lewat tiga hari. Sebab tujuan dari takziah adalah menenangkan hati orang yang ditimpa musibah. Dan biasanya hati seseorang itu akan tenang setelah lewat tiga hari. Karena itu tidak perlu diingatkan akan kesedihannya ya dengan didatangi untuk takziah Ya, karena tasdidul husni juga tidak dibolehkan di dalam Islam yaitu mengulang-ulang kesedihan memperbaharui kesedihan sebagaimana yang kita bahas itu juga tidak dibolehkan Abu Abbas salah seorang ulama mazhab Syafi'i berpendapat mengapa melakukan takziah sudah lewat tiga hari bahkan takziah itu berlaku untuk selamanya meski masa telah berlalu ya jadi pendapat uh, eh, Abu Abbas sini bahwa takzir itu boleh dilakukan lebih dari tiga hari ya walaupun tolak zaman wa in zaman nah demikian ini pendapat Abu Abbas Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wal muqtar anna ala tuf'al ba'da salasati yamin illa fi surataini huma ashabuna Al-Imam Nawawi mengatakan pendapat yang pendapat adalah bahwa takziah itu tidaklah dilakukan setelah lewat tiga hari. Kecuali dalam dua keadaan yang dikecualikan. Seperti yang oleh para ulama mazhab uh, syafi'i. Itu wahuma apabila orang yang akan ditakziahi atau orang yang ditimpa musibah tidak ada, belum datang pada waktu pemakaman dan baru datang sudah lewat tiga hari dia setelah pemakaman itu lebih utama daripada sebelumnya. Takziah setelah pemakaman itu lebih utama daripada sebelumnya. Nah, demikian. Itu kata beliau. Ya, jadi ya, menurut alimah imam nawawi pendapat yang dipilih adalah al-mukhtar adalah bahwa takziah itu tidak boleh tidaklah dilakukan setelah lewat tiga hari ya kecuali dalam keadaan seperti disebutkan tadi yaitu orang yang ditaziahi atau orang yang ditimpa musibah ya orang yang tertimpa musibah itu tidak ada atau tidak tidak hadir ya pada waktu pemakaman dan dia baru datang baru hadir ya tiga hari setelah pemakaman ataupun e, sesudah tiga hari baru dia datang maka tidak mengapa menyampaikannya setelah tiga hari. Ya, tidak mengapa menyampaikannya setelah tiga hari. Nah demikian. Dan wataziah azia ba'da dafni afdal minha qablahu. Takziah setelah pemakaman itu lebih utama daripada sebelum pemakaman. Sebab keluarga si mayit sedang sibuk mempersiapkan pemakaman. Ya, kalau sebelum pemakaman itu keluarga si mayit sedang sibuk eh, sedang sibuk mempersiapkan pemakaman dan bahwa kedudukan mereka ya, kedudukan ya, eh, keluarga si mayit ya wali anna ya wahsyatahum ba'da dafnihi ya dan eh, kesedihan mereka kesedihan kedukaan ya keluarga si mayit ini setelah pemakaman itu lebih besar Nah, ini jika tidak terlihat kegoncangan pada mereka, namun jika terlihat kegoncangan pada keluarga semayit, maka takziah ini diajukan sebelum pemakaman untuk menantang mereka. Ya, nah, demikian. Nah, jadi menurut pendapat ulama, Syafi'i, at-ta'ziyah itu ba'da dafni afdalu minha afdalu min qablihi. Ya, ta'ziyah sudah sudah pemakaman itu lebih utama daripada sebelum pemakaman. Alasannya karena kepada si mayit sedang sibuk mempersiapkan pemakaman jenazah dan juga karena kesedihan mereka baru muncul biasanya setelah pemakaman itu lebih besar kesedihan itu muncul setelah pemakaman. Nah ini jika tidak terlihat pada mereka kegoncangan dalam yurumin hubdaan. Namun jika terlihat fa'in fa'in ra'ahu ya dimaat ta'ziyah lius sinahu. Jika terlihat goncangan pada ahli musibah, pada keluarga yang ditimpa musibah, maka ya boleh diajukan ya ini disampaikan sebelum pemakaman ya untuk menenangkan mereka Allah alam wa yukrahu julus ta'ziyah ada uh, eh, dari makruhkan ya untuk duduk berkumpul adalah satu yang makruh. Ya jika keluarga mayit berkumpul dalam satu rumah supaya didatangi oleh orang lain yang hendak bertakziah. Ya, jurus takziah. Duduk di tempat uh, keluarga yang diberi musibah, itu rumah yang berbuka ya. Untuk ini Yani yang ya ini baiti fi baitin yaitu dahum men yaitu keluarga mayit berkumpul dalam satu rumah agar didatangi oleh orang-orang yang tidak ya. Nah ini tentunya ya keluar dari tujuan takziah itu sendiri yaitu menghibur, meringankan ya meringankan dan menghibur. Oleh sebab itu ya, marukan untuk berkumpul Jadi itu takziah di tempat eh, di rumah duka atau di tempat ya kemalangan tersebut. Ya, oleh, dan itu tentunya keluar dari tujuan tazim yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia pada hari ini. Mereka membuat kata bahkan macam mengadakan sebuah pesta ya, seperti mengadakan sebuah pesta di rumah duka atau di rumah kemalangan. Nah ini tentunya Ikhwan Azani Allah wa iyyakum jami'an. adalah perkara yang tidak dibenarkan di dalam uh, ya yaitu berkumpul dalam satu rumah ya berkumpul atau seperti macam sebuah pesta ya untuk uh, eh, azizah nah demikian jenazah Allah wa Jadi takziah ini bisa ya, disampaikan di mana saja takziah ini ya, bisa disampaikan di Pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. E, koneksi kami dengan Alustad Abu Ihsan yang berada di Medan e, terputus. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini akan kita usahakan kembali untuk menghubungi beliau yang berada di kota Medan. Di rumah duka untuk menyampaikan takziah ya seperti yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia eh, oleh mayoritas kaum muslimin pada hari ini mereka membuat rata semacam seperti mengadakan sebuah pesta untuk menyambut orang-orang datang menyampaikan takziah. Nah ini adalah perkara yang dimakruhkan. Ya, jadi takziah itu bisa disampaikan di mana saja. Ya, bisa disampaikan di mana saja ya ketika kita bertemu dengan keluarga si mayit ya tidak perlu membuat suatu tempat khusus untuk menyampaikan takziah dan kalimat takziah itu sudah masyhur namun yang paling baik diucapkan adalah seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Usamah bin Zaid ya, yang mengatakan salah seorang putri Rasulullah, putri Nabi mengutus seorang untuk menyampaikan kepada Rasulullah guna mengundang dan memberitahukan kepada beliau bahwa putranya telah meninggal. Kepada utusan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepadanya dan sampaikan. Inna lillahi ma akhad, walahu ma a'ta, wa kullu shayin bi ajalin musamma. Jadi cucu beliau ya, uh, uh, putra dari seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Lalu putri Nabi itu mengutus seseorang untuk menyampaikan berita duka itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, Fakolan eh, Rasulullah, Fakola Alaihi Salatu Wasallam Rasul. Rasulullah menyampaikan kepada utusan tersebut, Irji ilaiha kembalilah kepadanya dan sampaikan inna lillahi ma akhad Walahu ma a'ta wa kullu bi ajalin sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil dan miliknya pula lah apa yang dia berikan dan segala sesuatu itu sudah ada batas masanya sudah ada ajal dan batas masanya Suruhlah ia untuk bersabar dan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala suruhlah dia bersabar dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amurha wa litahtasib. Demikian kata-kata takziah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau. Ya, jadi itulah dia kalimat takziah yang paling baik yang di nukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mansus diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan sebatas kalimat ini saja, ya boleh kalimat-kalimat yang lain yang senada dan sama dengan kalimat tersebut, ya senada dan sama dengan kalimat tersebut. Yang intinya adalah kalimat untuk menghibur, bukan kalimat untuk memprovokasi, ya keluarga si mayit untuk lebih bersedih, untuk lebih dalam kesedihannya, ya. Jadi hendaklah kita arif di dalam menyampaikan kalimat takziah ini. Janganlah menyampaikan kalimat takziah yang berisi hinaan ataupun ejekan. Itu bukan menghibur, malah membuat marah keluarga si mayit atau kalimat takziah yang berisi provokasi ya mengajak dan menganjurkan keluarga si mayit untuk lebih meratapi si mayit. Namun kalimat takziah itu adalah kalimat hiburan, perintah untuk bersabar, ya atas bir, perintah untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat hiburan yang bisa menenangkan hati keluarga yang tertimpa musibah. Ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ma akhadha walahu ma'a'ata wa kullu shayin bi ajalin musamma wa kullu shayin bi ajalin musamma wa tasbir wal tahtasib suruhlah ia bersabar suruhlah dia untuk ikhlas ia menghadapi musibah ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala Imam Nawawi mengatakan hadis di atas merupakan pondasi dinul Islam yang besar karena ia mencakup beberapa masalah penting ya seperti pokok-pokok agama, cabang-cabangnya, adab, sabar kala ditimpa musibah, kegelisahan ataupun penyakit dan lain-lainnya. Maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan beliau, Inna lillahi Ma'akat, sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil adalah bahwa seluruh alam ini merupakan kepunyaan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam yang mengatur eh, Rob ya, artinya adalah yang mengatur, yang memelihara dan membina alam semesta ini, menjaga alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengambil apa yang menjadi milikmu, tapi dia mengambil miliknya yang ada padamu, yang dipinjamkan untuk sementara waktu kepadamu. Jadi eh, untuk menyadarkan kepada kita bahwa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Orang yang kita cintai itu ayah, ibu, anak, saudara, sahabat. Yang kita cintai yang diambil diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah milik Allah yang dipinjamkan sementara waktu kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batas waktu baginya dan apabila tiba batas waktu itu Allah akan mengambil miliknya maka janganlah kita eh, menggugat ataupun merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menzalimi kita ya nah demikian atau berbuat zalim kepada kepada kita jadi itu adalah milik Allah dan merupakan hak Allah untuk mengambilnya kapan saja dan maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walahu ma'ata dan miliknya pula apa yang dia berikan yaitu bahwa apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu tidak keluar dari kepemilikannya. Ya, kita dan orang yang kita kasihi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih tetap menjadi milik Allah. Walaupun ya benda itu berada di tangan kita, namun akhirnya dia adalah milik Allah. Dia berhak untuk melakukan apa saja terhadapnya, ya sesuai dengan kehendaknya. Nah demikian. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa syai'in bi ajalin musamma dan segala sesuatu itu telah ada batas masanya maksudnya adalah hendaknya kamu tidak terguncang ya tidak terlalu bersedih sebab sesungguhnya jika ada orang yang yang diambil nyawanya berarti memang sudah tiba batas waktu baginya dan ajal tidak dapat ditunda dan atau diajukan la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun tidak dapat di dipercepat dan tidak pula dapat diterlambat. Nah, itulah di atas waktu yang telah ditentukan baginya. Maka adalah kita terima apa yang menjadi keputusan Allah bin Iyad meriwayatkan sebuah hadis dari ayahnya. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan salah seorang sahabat beliau. Beliau pun menanyakannya. Para sahabat menjawab, Wahai Rasulullah, anaknya yang pernah anda lihat meninggal dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui orang tersebut, sahabat tersebut, dan menanyakan keadaan anaknya. Orang itu menjawab bahwa putranya sudah meninggal dunia. Sahabat itu menjawab bahwa putranya sudah meninggal dunia. Maka Nabi pun mengucapkan takziah kepadanya seraya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ber, e, e, mendatanginya berkata kepadanya mengucapkan takziah kepadanya seraya mengatakan ya fulan ayu makana ahabu ilaika antamatta bi umurka أو لا أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك Wahai fulan, kata beliau, mana yang lebih kamu sukai? Engkau bersenang-senang dengan anakmu itu sepanjang hidupmu? Atau engkau mendatangi salah satu pintu surga kelak, sedangkan anakmu mendahuluimu untuk membukakan pintu surga bagimu? Maka sahabat itu menjawab, wahai Nabi Allah, yang aku sukai adalah dia mendahului saya, mendahuluiku ke pintu surga dan membukakannya untukku. Itu lebih saya sukai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepadanya, pada likalak, kamu akan mendapatkan itu. Kemudian seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu khusus untuknya? Apakah untuk seluruh kaum muslimin? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan balil muslimina ammah. Bahkan ini untuk seluruh kaum muslimin. Nah demikian itu salah satu contoh kata-kata taziyah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi belum menghiburnya ya dengan mengatakan jawabannya. wahai fulan, mana yang lebih kamu sukai? Engkau bersenang-senang dengan anakmu itu sepanjang hidupmu Apakah engkau mendatangi salah satu pintu surga? Sedangkan anakmu mendahuluimu dan bukakan pintu surga itu untukmu. Ya tentu saja ini satu, satu pilihan yang sudah pasti jawabannya. Ya tentunya dia ingin ya anaknya itu mendahului dia, ya lebih dulu wafat darinya dan bukan pintu surga untuknya. Ya di di di, di akhirat kelak. Ya nah, anaknya mendahuluinya ke, ke surga dan bukakan baginya pintu surga baginya tentunya itu tentu saja ini yang kena yang akan menjadi pilihannya nah tentunya ini akan meringankan e, bebannya ketika ia tertimpa musibah kehilangan anaknya yang dikasihinya nah demikian yang khanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya itu salah satu contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur para sahabat ketika mereka tertimpa musibah nah demikian agar mereka tidak terlalu ter musibah yang mereka alami. Abu Musa al Ashari meriwayatkan suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, pergi ke Baki, ke eh, perkuburan Baki, yaitu perkuburan kaum Muslimin di Madinah. Beliau mendatangi seorang wanita yang sedang berlutut di depan sebuah nisan sambil menangis. Maka beliau bersabda, Ya amat Allah, ittaqillah wasbiri. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Namun wanita itu menjawab, wahai hamba Allah, saya baru saja kehilangan anak. Maka beliau berkata lagi, wahai hamba Allah, ittaqillah, ittaqillah wasbiri. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu menjawab lagi, wahai hamba Allah, jika anda tertimpa musibah, pastilah anda memaklumiku. Rasulullah berkata lagi, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ittaqillah wasbiri. Wanita itu menjawab, wahai hamba Allah, nasir anda sudah saya dengar. Sekarang pergilah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggalkan wanita itu. Nah kejadian itu dilihat oleh seorang laki-laki, maka ia pun mendekati wanita itu dan bertanya, apa yang barusan ah, dikatakan oleh laki-laki itu? wanita itu pun menceritakan apa saja yang diucapkan oleh laki-laki tadi dan apa juga yang menjadi jawabannya. Maka orang itu berkata, bertanya, apakah kamu mengenal orang itu? Laki-laki itu. Perempuan itu menjawab, demi Allah tidak. Maka orang itu mengatakan, celaka kamu. Orang tadi itu adalah Rasulullah, laki-laki tadi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Wanita itu pun bersegera mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersegera, bersegera mengejar Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, asbir. Wahai Rasulullah, sekarang semuanya selesai, Ummu Sulaim berkata, Wahai Abu Talha, bagaimana pendapat anda apabila ada seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga, lalu yang meminjamkan itu memintanya, bo bolehkah keluarga itu menolaknya? Abu Talha menjawab, tentu saja tidak. Ya, Ummu Sulaim mengatakan, melanjutkan, jika begitu, Bersabarlah dan mengharaplah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Putramu sudah meninggal dunia. Mendengar penuturan istrinya itu, Abu Talha marah seraya berkata, Apakah kamu sengaja membiarkanku sehingga ketika aku dalam keadaan kotor itu junub, kamu baru memberitahukan kepada aku perihal eh, putraku itu. Demi Allah, aku, kamu tidak meng, tidak mengalahkanku dalam dalam hal kesabaran. Maka Abu Talha pun langsung berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepada keadaannya kepada beliau. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Barakallahu lakuma fi lailatikuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kalian berdua pada malam kalian berdua itu. Dalam riwayat Bukhari disebutkan ya ma'atu ahadan ata'an khairan wa awsa' min sabar. ya Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan lebih lapang yang melebihi kesabaran jadi coba lihat kisah yang terjadi pada Abu Talha dan Ummu Sulaim bagaimana Ummu Sulaim menghibur suaminya dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Abu Talha ya salah satu perumpamaan yang sangat ya indah dan baik dari Ummu Sulaim yang mengatakan bagaimana apabila se se seorang keluarga atau sebuah keluarga mendapat satu pinjaman dari seseorang lalu orang yang meminjamkan itu meminta keluarga itu untuk mengembalikan pinjamannya mungkinkah keluarga itu akan menolaknya ya jawabannya tentu saja tidak nah demikianlah ya satu keluarga dipinjamkan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ya berkehendak untuk mengambil kembali pinjamannya maka tidak ada alasan bagi kita untuk menahannya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk marah kepada orang yang mengambilnya karena itu merupakan hak dan miliknya. Nah demikian dan coba lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur Abu Talha ya eh, dengan mengatakan kepada kepadanya semoga Allah memberkati kalian berdua pada malam kalian berdua itu. Nah demikian ya. Nah dari Allah ya lahir dari hubungan tersebut hubungan pada malam itu anak keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ikhwan fillah para pendengar yang berbahagia. Maka dari itu Nabi mengatakan ma'a ma'utiya ma'ata dan ataan khairan wa awsa min sabr. Dan tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala ya ma'utiya ahadun ataan khairan wa awsa min sabr dan tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih lapang, lebih luas, ya melebihi kesabaran itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Ash'az bin Qais, ya, innaka in sabarta imanan wa ihtisaban wa illa salautu kama salauta kama tasul bahaib Ali bin Abi Thalib berkata kepada As'as bin Qais, "Siogianya lah seharusnya lah kamu bersikap sabar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika tidak, maka kamu tetap akan melupakannya seperti binatang pun melupakan kepedihan yang dirasakannya." Nah, demikian. Ya, walau bagaimanapun kita akan eh, akan kepedihan kita itu sebagaimana binatang akan melupakan dan mengabaikan kepedihan dan rasa sakit yang dirasakannya ya maka sangat merugi orang yang tidak menghadapinya dengan sabar ya maka Ali bin Abi Thalib mengatakan jika kamu bersabar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kamu akan mendapatkan kebaikan ya dari dari musibah yang menimpa ya dari musibah yang menimpa adapun jika tidak maka berbedanya kita dengan binatang yang juga akan melupakan kesedihan yang menimpa mereka dan kita juga akan melupakan kesedihan yang menimpa kita. Nah jika itu tidak kita lalui dengan kesabaran maka merugilah kita. Seorang yang bijak menulis surat kepada seorang laki-laki yang tertimpa musibah. Ia, ia mengatakan di dalam suratnya itu, ya, ia mengatakan di dalam eh, suratnya itu, Inna qad dhahaba minka maruzikta eh, tadi. Sesungguhnya Anda telah pergi dari Anda sesuatu yang yang membuat Anda bersedih, bersedih. Maka janganlah Anda menambah dengan kepergian sesuatu yang Anda sudah berpaling darinya, yaitu pahala. Yaitu pahala. Wahul ajar. Ya, jadi telah pergi dari Anda sesuatu yang membuat Anda bersedih. Rezeki yang Allah berikan telah Allah Subhanahu wa taala ambil pergi darimu. Maka janganlah kamu menambah dengan kepergian sesuatu yang Anda sudah berpaling darinya. Ya, itu sudah pergi dari kita. Maka janganlah kita kehilangan yang satu lagi, yaitu kehilangan pahala. Ya, kehilangan pahala. Nah, demikian ya khonifuddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, seorang ahli hikmah lainnya mengatakan orang yang berakal itu akan melakukan sesuatu sejak hari pertama mendapatkan musibah. Sesuatu yang hanya dilakukan oleh uh, sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh setelah lewat lima hari sejak datangnya musibah. Jadi orang yang bijak adalah orang yang bersabar di awal musibah. Dan orang yang bodoh adalah orang yang baru bersabar setelah lewat lima hari, setelah lewat berhari-hari atau setelah, setelah lewat waktu yang panjang, barulah dia mengatakan aku bersabar. Barulah dia mengatakan aku bersabar. Nah demikianlah. Jadi kepada segenap kaum muslimin ya hendaknya ya bisa ya menyampaikan hiburan ya eh, kepada orang-orang yang tertimpa musibah ini supaya mereka eh, apa namanya eh, ringan di dalam menghadapi musibah tersebut. Nah demikian Khairuddin Azani wa wa Dalam takziahnya kepada Ibrahim bin Salamah, Musa bin Mahdi berkata, Apakah anak itu menyenangkanmu? Padahal itu ujian dan fitnah. Dan apakah kematiannya menjadi menyedihkanmu? Padahal itu keselamatan dan rahmat. Itulah kata-kata takziah yang disampaikan oleh Ibrahim bin Salamah kepada Musa bin Mahdi. Ya, ya eh, eh, takziahnya kepada eh, takziah Musa bin Mahdi kepada Ibrahim bin Salamah. Aziah Musa bin Mahdi kepada Ibrahim bin Salamah. Ya, ia mengatakan, apakah anak itu, anak yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil darimu itu menyenangkanmu? Ya, padahal itu adalah ujian dan fitnah. Anak itu adalah ujian dan fitnah. Dan apa kematiannya menyedihkan, menyedihkanmu, membuat kamu bersedih. Padahal itu adalah keselamatan dan rahmat. Seseorang yang bertakziah berkata, sesungguhnya orang yang di akhirat menjadi pahala bagimu itu, itu lebih baik daripada orang yang di dunia menyenangkan dan mengembirakanmu. Ya, dia telah pergi ke alam akhirat. Ya, orang yang ya apa namanya, ya telah dipa Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa menjadi pahala bagimu. Itu lebih baik daripada orang yang di dunia ia tetap hidup tapi uh, menyenangkan dan mengibarkanmu tapi tidak bisa menjadi lumbung pahala bagimu dan tidak mendatangkan pahala bagimu bahkan ia adalah ujian dan fitnah bagimu. Maka dari itu Abdullah bin Umar ketika baru saja menguburkan anaknya ia tertawa di sisi kuburannya ada seorang yang bertanya, mengapa anda tertawa di kuburan? Maka Ibnu Umar menjawab, aku ingin membuat setan marah. Aku ingin membuat setan marah. Ya karena setanlah yang berusaha untuk terus membuat hati kita bersedih, ya dan meratapi kepergian orang yang kita kasih tersebut. Nah, demikian yang Khonifuddin. Ibnu Jurek mengatakan, barang siapa tidak bersabar dan ikhlas, tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa, maka ia pun akan tetap melupakannya, ya seperti binatang pun melupakan kepedihan yang dirasakannya. Ya demikian pula Hamid bin eh, Hamid Al-Araj mengatakan, saya pernah melihat Sa'id bin Jubair memandang dan berkata kepada anaknya, Wahai anakku, aku melihat satu celah kebaikan ada padamu. Ia ditanya, apakah itu? Itu kematian. Lalu aku mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Nah, demikian ikhwan fillah. Allah wa iyyakum Jadi dahulu ikhwan fillah ya para salaf ya mereka eh, menghibur diri mereka dan menghibur saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka yang tertimpa uh, musibah, yang tertimpa musibah. Ya, jadi inilah yang dinamakan dengan ta'ziah. Jadi hakikat ta'ziah itu adalah menyampaikan kata-kata hiburan perintah anjuran untuk sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan kepada sahabat kita, saudara kita yang tertimpa musibah agar ia tabah dan sabar menjalani ya, musibah yang menimpa dirinya. Nah demikianlah dan hukumnya sebagaimana kita katakan tadi ini di, dianjurkan mustahab ya bagi kaum muslimin untuk menghibur saudaranya yang tertimpa musibah. Nah demikianlah ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan mencurahkan kesabaran ya dan keteguhan serta ketabahan kepada kita di dalam menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa kita. Demikian saja. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum li sayyidil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sekarang jazakallah khairan barakallahu fiik para ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaallah bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Namun untuk uh, pertanyaan pertama akan kami angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ada pertanyaan dari Ummu Muhammad di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh. Ya Ustaz, apakah termasuk mengulang kesedihan jika di saat takziah kita minta diceritakan kepada keluarga si mayit proses si mayit sakit sampai meninggalnya. syukuran jazakul khairan. Ya, sebenarnya itu adalah satu perkara yang tidak perlu ditanyakan kepada keluarga si masjid. Itu adalah suatu kebiasaan yang sebenarnya uh, tidak pernah kita dapati ataupun jarang uh, tidak pernah kita dapati dari kaum salaf ya. Menanyakan bagaimana prosesi kematiannya, bahkan secara detail. Dan itu tentunya akan uh, menambah kesedihan. Itu akan memunculkan kesedihan bagi si mayit, bagi keluarga si mayit, afwan bagi keluarga si mayit. Ya, tentunya ketika menceritakannya ia akan terikat kembali kepada si mayit itu orang yang dikasihinya dan ya kalaulah misalnya kematian itu dengan cara yang tragis maka menceritakannya tentunya akan uh, memunculkan satu kesedihan yang lebih dalam lagi ya dan dan sering kita lihat sering kita saksikan ya keluarga si mayit menjadi histeris ya ketika dia menceritakan kembali ya, ataupun teringat kembali prosesi kematian si mayit ini. Nah, jadi hendaknya ya, tidak perlu ditanya, ya tidak perlu ditanya hal-hal seperti itu, ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa takziah itu adalah perintah untuk sabar, ya perintah anjuran kepada uh, keluarga si mayit untuk bersabar atas bir, ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw. Ya Nabi tidak menanyakan kepada Abu Talha bagaimana anakmu mati eh, wafat. Ya bagaimana ya eh, ketika ya menghibur uh, eh, sah seorang sahabat yang kematian putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Hai hey, Fulan ya seandainya uh, uh, wahai Fulan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyama ayyuma kana ahabu ilaik ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pandangan supaya dia bisa bersabar dan supaya bisa dia terhibur dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih kamu sukai? Antamatta bihi umurak. Engkau bersenang-senang dengan anakmu itu sepanjang umurmu. Au la ta'ti ghadan aban min abwabil jannah. Atau nanti kelak tidaklah kamu mendatangi pintu dari pintu-pintu surga illa wajadtahu qad sabaqaka ilaih. Melainkan kamu sudah mendapatinya mendahuluimu. Ya, yaftahu lak karena itu membukakan pintu surga itu untukmu. Ya tentu saja ia memilih yang kedua ini. Nah demikian. Ya dia tentunya ingin ya anaknya itu membukakan baginya pintu surga uh, untuknya. Nah demikian. Jadi Nabi Alaihi Wasallam tidak bertanya kepadanya bagaimana anakmu wafat, bagaimana coba-coba ceritakan secara detail. Ini adalah satu kebiasaan yang tidak perlu sebenarnya dan uh, lebih baik ditinggalkan sebaiknya di e, ditinggalkan ya nah demikian jadi ketika kita ingin e, menyampaikan bertemu dengan sahabat kita yang terkena musibah itu hendaknya kita langsung menyampaikan kata-kata yang menguatkan kesabarannya dan ketabahannya nah bukan kata eh, kata-kata yang memprovokasinya untuk lebih bersedih atau kata-kata yang memojokkan yang membuat dia marah nah demikian Allah a'lam bishawab Nah, sekarang jazakallah khair atas jawaban Alu Ustad Dan untuk selanjutnya kami beralih di line telepon Silahkan bagi Anda pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung Di 0218236543 Untuk bertanya seputar permasalahan yang kita, sedang kita bahas Ya, halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yati di Kalibata. Ibu Yati di Kalibata, mohon maaf Ibu dikecilkan terlebih dahulu volume radionya ada ya, feedback. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, biasanya karib keluarga atau tetangga eh, apa eh, pejiah eh, apa takziah yang jauh-jauh rumahnya itu apabila pulang dari mengantar ke pemakaman itu kembali lagi ke rumah duka dan di rumah duka itu biasanya sudah disiapin masakan tapi masakan itu e, biasanya itu diantar dari tetangga-tetangga atau keluarga yang lain apakah ini juga haram kita untuk memakannya Baik. Eh, demikian terima Baik. kasih atas jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekarang jazakallah khair untuk Ibu Yati yang berada di Kalibata silahkan Ustaz Ya, makan-makan di ya kita katakan eh, cerita-cerita ya eh, obrolan-obrolan yang ya, justru menimbulkan kesedihan ya mengingatkan si, eh, keluarga si mayit akan uh, anggota keluarga mereka yang baru saja wafat. Nah demikian ya. Uh, apalagi tadi ditanyakan cerita ditanya lagi tentang bagaimana wafatnya, detailnya gini gitu dan sakitnya dan ini akan membuat beban bagi si keluarga si mayit dan biasanya keluarga si mayit ya juga tidak ingin menceritakannya kadang-kadang. Nah, tapi karena ditanya terus, maka dia pun menceritakannya dengan berat hati. Maka ya hendaknya ya pengertian dari eh, orang-orang yang bertaziah untuk menyampaikan taziah dan tidak berlama-lama di situ. Ya, tidak berlama-lama di situ. Nah, demikian. Oleh karena itu dahulu para salaf dia ya mereka eh, menutup pintu rumah ya ya bagi keluarga yang eh, rumah keluarga yang ditinggalkan ataupun keluarga yang tertimpa musibah. Ya tidak membukanya seperti ya, mengadakan pesta ya, seperti yang kita lihat uh, pada kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Nah demikian ya. Jadi tidak tidak boleh berkumpul-kumpul untuk makan-makan uh, ataupun menyampaikan taziah di rumah duka. Nah demikian, Ikhwan para pendengar yang berbahagia. Wallahu alam bisawab. Nah, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Yati yang berada di Kalibata, mudah-mudahan dapat difahami dan pendengar yang lainnya. Dan untuk selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada di antaranya dari Bapak Supriyono serta dari Ummu Abdul Halim yang berada di Berau, Kalimantan Timur yaitu eh, bertanya barakallahu fiik ya Ustadz bolehkah kita bertakziah kepada tetangga kita yang non muslim jika diperbolehkan, adakah atau ucapan atau doa untuk keluarga si mayit non muslim tersebut? Ya tidak ada tidak dianjurkan dan bahkan dilarang ya menye, uh, eh, bertaziah kepada orang kafir. Ya yang yang boleh adalah mendatanginya sebelum sebelum kematian untuk mendakwahinya kepada Islam. Itu pun untuk mendakwahinya kepada Islam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang pemuda Yahudi yang sakit, Nabi menjenguknya dan mengajaknya kepada Islam. Lalu pemuda itu melirik ke arah bapaknya dan bapaknya mengatakan anti Abul Qasim. Ya, ikuti apa yang dikatakan oleh Abdul Qasim. Maka pemuda ini pun masuk Islam, lalu tak lama kemudian ia meninggal dunia. Nah demikian. Ya jadi dibolehkan baginya untuk mendatanginya sebelum kematian, untuk mendakwahkannya kepada Islam ya, sebelum uh, dia sekarat. Nah, ya kita datangi untuk uh, mendakwahinya kepada Islam. Namun kalau dia sudah mati ya, ya tidak ada uh, apa namanya tidak ada kewajiban kita dan tidak ada anjuran dari syariat juga untuk meminta ziyahinya ataupun menghadiri jenazahnya ataupun mengikuti prosesi pemakaman jenazahnya. Nah demikian Allah alam bisawab. Maka Nabi melarang ya untuk uh, berdiri dan mengucap uh, eh, memintakan ampunan ya di uh, eh, jenazah pada jenazah orang-orang kafir. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al Ustad dan untuk selanjutnya masih di pesan singkat ada dua pertanyaan senada kembali dari Ummu Aisyah yang berada di Cikarang serta Ummu Fauzan yang berada di Bogor. Ya Ustadz, apa maksud dari bahwa anak yang meninggal dunia sebelum balik akan menjadi hijab bagi kedua orang tuanya? Dan saya mendapatkan penjelasan jika orang tua tersebut bersabar ketika anak kita meninggal. Nah, bagaimana halnya apabila di saat meninggal ya kita tidak tahu mengenai hukumnya meratap, kita meratap si jadi jadinya apakah akan tetap menjadi hijab akan uh, kita untuk di akhirat nanti dalam api neraka, Ustadz? Ya, uh, ada satu hadis uh, yang di diriwayatkan oleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini dan hadisnya sahih ya tentang eh, siapa saja yang kehilangan orang yang dikasihnya ataupun putranya yang belum balik maka itu akan menjadi hijab baginya ya dari api neraka ya barang eh, barang siapa yang, yang kematian ya eh, anak ya, yang belum balik lalu dia bersabar maka ya anak itu akan menjadi hijab baginya dari api neraka sebagaimana juga hadis yang kita sampaikan tadi bahwa eh, anak itu akan membuka, membukakan pintu surga baginya ya dan hadis-hadis yang lainnya nah demikian itu hadisnya semuanya sahih ya hadisnya adalah hadis yang sahih dan eh, demikian juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Ubaidah bahwa Rasul mengatakan barang siapa mempunyai tiga orang anak yang belum cukup umur meninggal dunia maka mereka akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Lalu Abu Darda berkata saya ditinggal mati oleh dua orang anak. Maka beliau ber, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dua pun sama. Lalu, lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan saya ditinggal oleh seorang anak. Saya ditinggal mati oleh seorang anak. Maka beliau mengatakan satu pun sama. Tetapi harus bersabar pada awal musibah. Harus bersabar pada awal musibah. Nah demikian. Jadi uh, syaratnya adalah bersabar. Ya syaratnya adalah bersabar ya, di awal musibah. Nah demikian. Nah kalau kita tidak tahu, ya lalu kita meratap sejadi-jadinya, <clears throat> meraung-raung, melakukan hal yang dilarang, maka uh, ya ini merupakan salah satu perkara yang menghalangi ya, eh, pahala yang dijanjikan oleh atau balasan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut. Nah, disitulah kita uh, mengetahui ataupun uh, dapat eh, mengetahui besarnya ya keutamaan dan fadilah ilmu. Ya, nah beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah demikian ya, Khonifuddin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi syaratnya adalah dia harus bersabar menerimanya, ya bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al Ustad dan satu kesempatan terakhir kami berikan di line Silahkan bagi Anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Al Ustad di 021 823 Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Nur di Kendari. Ibu Nur di Kendari, silahkan ke inti pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam. Barakallahu Oh iya. Ustaz, eh, sebelum mengenal sunnah ya, ada keluarga kan orang-orang tua kami yang telah meninggal itu dibangunkan di atas kuburan gitu ya Ustaz. Terus gimana hukumnya tuh Ustaz? Apakah eh, dengan cara bertaubat atau gimana? Terus apa boleh Ustaz membersihkan kapan-kapan kuburan itu dibersihkan? Boleh nggak Ustaz? Jelas Ustaz pertanyaannya? Jadi Ustaz, sebelum eh, apa orang tua kami sebelum mengenal sunnah ya orang-orang tua kami yang telah tiada itu dihidangkan di atas kuburan begitu ya? Baik baik. Hmm, apa gimana hukumnya saat apa boleh atau gimana caranya maksudnya uh, atau dengan cara bertobat aja atau gimana terus uh, boleh nggak boleh nggak eh, tiap kuburan itu boleh nggak dibersihkan kapan-kapan nah. ya Baik. Terima kasih banyak iya. untuk Ibu Nur yang berada di Kendari. Yeah. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama kita tidak dibolehkan membangun bangunan, mendirikan bangunan di atas kubur, menyemennya, menulis-nulis pada nisannya, ya dan meninggikannya lebih dari satu uh, satu jeng, uh, satu satu satu uh, satu sibar satu jengkal. Nah demikian. Jadi uh, itu adalah satu yang dilarang di dalam syariat Islam dan kewajiban kita adalah bertaubat apabila sudah terlanjur melakukannya. Ya kita karena yang kita lakukan itu adalah satu kesalahan, ya melanggar apa yang di uh, yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian taubat itu tentunya harus kita kita iringi dengan amal soleh ya taubat itu harus kita iringi dengan amal soleh yaitu kita membongkar uh, kemungkaran tersebut ataupun uh, dalam dalam hal ini kita membongkar bangunan yang telah terlanjur kita bangun tadi ya dengan meratakannya dan membuat seperti yang dianjurkan eh, di dalam syariat ya nah demikian yaitu Eh, tidak membangun bangunan di atas kuburan ya, dan eh, apa namanya meratakannya dan tidak meninggal kecuali sejengkal. Nah, dan berikan tanda satu pada kepalanya untuk menandakan bahwasanya itu adalah kuburan atau makam dan tidak menulis-nulis pada nisannya. Kalau sudah terlanjur ada tulisan pada nisannya maka dihapus. Nah demikian itulah bukti kita bertobat ya, menyadari kesalahan kita. Nah kemudian kita tidak mengulanginya lagi. jawaban al dan mungkin pertanyaan dari Ibu Nur tadi merupakan pertanyaan terakhir. Ada sedikit kesimpulan yang dapat disampaikan Ustadz, silahkan. Ya, Alhamdulillah para yang berisi anjuran untuk bersabar atau tasbir, ya kata-kata yang menghibur, kata-kata yang dapat menenangkan hati ya mereka. Nah demikian. Eh, kalimat takziah ini ya boleh ya dilaku, eh, diucap diucapkan di di mana saja. Ya di mana saja. Tidak harus berkumpul di rumah keluarga yang tertimpa musibah. Bahkan dimakruhkan hukumnya berkumpul dalam satu rumah ya supaya didatangi oleh orang-orang yang hendak bertakziah. Nah, jadi eh, itu adalah satu yang dilarang. Kemudian ya, takziah ini waktunya boleh dilakukan sebelum pemakaman dan sesudah pemakaman. Ya, para ulama Syafi'iyah memberikan batas waktu tiga hari. Itulah pendapat yang mereka pilih, yaitu eh, takziah ini kalimat azan disampaikan tiga hari ya uh, waktunya adalah tiga sampai tiga hari setelah uh, kematian ya, setelah pemakaman ya setelah pemakaman nah demikian kecuali ya yang disampaikan oleh Ali Nawawi tadi kecuali jika orang yang akan ditakziah itu baru muncul ya, tidak hadir pada pemakaman dan baru muncul ya, tiga hari setelah pemakaman nah demikian itu boleh menyampaikan takziah kepadanya dan kalimat takziah yang terbaik adalah kalimat takziah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu inna lillahi ma'akhad wa lahu ma'ata wa kullu Shayin bi ajalin musamma sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil miliknya pula lah apa yang dia berikan dan segala sesuatu itu sudah ada batas masanya. Nah demikian ya khonfiddina ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah itulah dia pembahasan tentang takziah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari setan. Aku luqali hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim.